Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu anhu inna sayyidina al-habib Abdullah al-Haddad jaa ila Inad li ziyarat al-habib Muhsin bin Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Falamma ittafaqa bihi qala law sayyid Muhsin yaqulun innaka fa'alta tasanif wa qasaid ka'annak baghayt mithl Syekh Abi Bakar. فقال له سيدنا عبد الله ومن الذي عطى الشيء أبا بكر قال الله قال له وما ma ملانه وفضله wa ودائم قال له سيد محسن lahu يعطيك مثل sadaqta yu'tika قرن زباد zaid wa به سيدنا عبد الله مدة المجلس وهو يكرر يعطيك al Diceritakan di sini Al Habib Abdullah bin Al Haddad ila Inad datang ke kota Inad, kotanya Syekh Bakar bin Salim li ziaratil Habib Muhsin bin Hussein Ibn Syekh Bakar bin Salim untuk berziarah kepada munsib saat itu yaitu Habib Muhsin bin Hussein bin Syekh Bakar bin Salim. Jadi Habib Haddad itu kalau diurut sanat ilmunya dari gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari gurunya Habib Hussein bin Syekh Bakar bin Salim. Nah ini anak daripada guru-gurunya Habib Abdullah Munsib saat itu. Ziarah ke Habib Musin. Falamat tafakabihi, kabihi maka ketika bertemu dengan Habib Musin, Habib Abdullah Qala Sayyid Musin, Habib Musin berkata kepada Habib Abdullah, ya "Yaqulun innaka tasani fasaga gasaid." Kamu Abdullah buat karangan-karangan ya, gasida-gasida diwan. Ya, Sayyid, ya benar katanya. Kanak waqad mithla Syekh Abu Bakar. Inti pingin seperti Syekh Bakar bin Salim kata dia. Fakar al Haddad maka berkata al Haddad Wa man alladhi ata Syekh Bakar bin Salim? Siapa yang ngasih makam Syekh Bakar bin Salim? Kan Allah kata dia. Qala Allah ya Allah kata Ibnu Musin. Lalu wa ma khazainuhum malana wa fadlu daim bukankah simpanan Allah selalu penuh dan kemurahan Allah juga selalu dalam keadaan luas. Bukankah Allah juga maha memberi sampai sekarang? Dan tidak kurang apa yang Allah berikan kepada Syekh bahkan yang bisa diberikan kepada yang lainnya. Maka Habib Musin langsung ja'al hal saat itu sadaqtah. Benar kamu Abdullah Al-Haddad. Benar. Yu'tik mithruhu wa zaid. Kamu akan dikasih seperti Syekh Bakar bin Salim dan masih ada tambahan lagi. Hmm, Habib Mohsin akhirnya punya satu minyak khusus goreng zabat gitu. Setelah diusapkan Allah haddad yulat tikhbuh ya. Diusapkan begitu. Ya, di majlis itu diusapi terus sama minyak tadi itu saya menyatakan yu'tik Allah mithluh wa zaid. Allah bakal akan memberikan kamu seperti Syekh Bakar bin Salim wa zaid dan ditambah ditambah terus sama Eh, sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu gambaran jangan kita menjadi orang frustasi. Apa bisa anak jadi wali ya? Bisa kenapa? Asal nanti mau. Mana itu? Waduh kalau kita lihat ajaran dunia apa bisa kita menjadi aktor? Bisa asal mau. Ya, tergantung orangnya kan. Tergantung orangnya. Bisa lebih. Kenapa? Kalau Allah mau memberi, fadlullah wasi. Jangan dibatasi, pasti kurang enggak. Fadlullah wasi bisa lebih kenapa? Enggak ada masalah. Kalau Allah mengendaki kenapa enggak? Nah, karena itu orang itu yang penting mempersiapkan diri. Allah yang akan melantik. Ini bukan sebabnya suara terbanyak atau keputusan DPR enggak. Tapi ini adalah pilihan Tuhan. Itu persiapkan diri kamu untuk mendapatkan sir daripada Allah, Allah akan pasti kasih. Persiapkan diri kamu untuk mendapatkan ilmu dari Allah pasti Allah kasih ilmu. Nah, karena itu bersihkan hati, bersihkan pikiran kamu, taat kepada Allah, jauhi maksiat dari Allah, maka Allah akan memberikan sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka asagi bagi. Ya, asagi bagi kecuali yang memberi sudah kehabisan, golak sudah sirnya. Nah, sudah tidak mungkin sudah Nurnya sudah tidak ada. Kekayaan Allah sudah habis. Kekayaan Allah nggak pernah habis. Dan Allah tidak berubah bersifatnya terus dalam sifat dalam keadaan memberi maha, memberi maha, mengasihi maha, menganugerahi. Hmm. Nah ya, Kamil. Kalau radhiyallahu anhu Adunya dunya sabilun masluq wa mata'un matruk wal haris kasbuhu li ghairi fa in kana al-ghairu muwaffaqan sa'ida bihi wa illa syaqiya bihi wal iyadu billahi ta'ala. Allah. Ad-dunya dunia ini sabilun masluk jalan yang dilalui. Pasti di, pasti akan dilalui. Wa mata'ul matruk barang yang pasti ditinggal. Nanti bawa sampai ke kuburan, enggak kan? Pasti kamu tinggal, pasti kamu lalui di dunia ini. Wal haris kasbuh li orang yang semangat dalam urusan dunia sebetulnya usahanya li ghairihi untuk selainnya. Kamu bangun rumah yang bagus, sebenarnya sebentar lagi untuk orang lain itu rumah. Kamu kumpulkan duit yang banyak sebenarnya untuk orang lain itu duit tadi itu. Kasbuh li ghairihi muafagon kalau orang yang baik dari itu muafak orang yang baik, orang yang soleh kalau orang yang ditinggal orang lain dari itu baik, yang akan merasakan dunianya, yang akan tinggal di rumahnya, yang akan merasakan hartanya, muafagon dia tadi itu orang yang bagus, orang yang baik. Baik itu anaknya atau istrinya atau calon istrinya kalau dia mati atau yang lainnya muafagon dia orang yang soleh, orang yang baik, sa'idabe maka beruntung orang yang ngumpulkan dunia dari itu. Kenapa? Dunia tadi itu digunakan untuk kebaikan. Orang soleh kok. Hartanya 2M misalnya. Atau hartanya 5M. Kalau perlu triliun. Ditinggalkan untuk yang menerima orang yang soleh. Uh, jadi amal-amal soleh. Hmm, Sa'idah bih ternyata membiayai santri-santri yang nggak mampu sampai jadi ulama. Ternyata membiayai kaum muslimin kaum muslimin yang lagi memerlukan saidabi. Untung harta yang ditinggalkan tadi itu kehidupan dunia yang sudah dilalui. Tapi sebaliknya wa illa kalau yang ditinggalkan yang menerima harta yang ditinggalkan dari itu orang yang jelek tinggal di rumahnya ternyata jelek. Nah, ya eh, meninggalkan rumah tapi ternyata yang menempati rumah itu adalah orang-orang yang jelek yang maksiat kepada Allah atau turunan yang jelek syakiyabih bih dia akan celaka dengan itu hmm? ternyata dibuat hartanya untuk zina rumahnya untuk perzinaan, untuk minum-minuman homer dan yang lainnya Nah, karena itu kamu harus paham semua yang kamu tinggalkan, yang kamu bangun itu tempatnya orang lain. Harta kamu itu adalah hartanya orang lain makanya semua yang kamu miliki itu akan menjadi milik orang lain. Kamu sudah persiapkan enggak orang lain yang akan memiliki itu menjadi orang baik? Kalau kamu mempersiapkan orang lain itu menjadi orang baik, maka kamu akan menjadi tambahan pahala dengan harta yang kamu tinggalkan dari itu. Kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab karena kamu telah membekali mereka untuk semakin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hartanya di tangannya orang baik, wah tambah baik, nikmal malus saleh li rajulus saleh. Tapi kalau sudah hartanya itu di tangan orang yang enggak baik, dia beli narkoba nanti dibuat zina, dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nauzubillah min dzalik. Ahsan intin jangan meninggal kenapa apa kalau model begitu. Ya enggak? Nah, kasihan diri kamu nanti harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah kamu enggak berbuat tapi kamu harus bertanggung jawab. Ya enggak? Wallahu a'lam. Nah, termasuk juga al-ilm. Termasuk juga il ilmu. Ilmu yang kamu tinggalkan ini juga kamu harus persiapkan orang-orang yang membawanya nantinya, yaitu murid-murid yang soleh. Jangan segala murid. Kalau murid ini calon ulama usuk, jangan diajari pinter, biar bodoh aja. Kenapa? Kalau dia mokong, dia suka nonton film porno, dia suka melakukan itu, melakukan ini misalnya, jangan diajarkan pinter. Bahaya ini orang. Nah itu Imam Ghazali menyatakan guru yang mengajarkan murid yang model gini muinun ala hadmiddin. Berarti orang itu membantu untuk merobohkan urusan agama. Tokno sudah teko pondokmu, sing mokong-mokong itu. Kenapa? Kalau ajari kamu ajari pinter, ini akan jadi ulama usuk, calon ulama usuk. Tapi yang soleh, yang taat kepada Allah, pertahankan. Ajari sampai pinter. Nah, ini insya Allah akan menjadi panutan umat. Faham? Nah itu yang tegas. Jangan wedi kalong deh, Paham ya? Kalau sudah calon-calon ulama yang enggak yang enggak benar jangan diajari ya. Wis yang penting dia suruh sholat yang benar, wudu yang benar. Nah, ngerti kitab tambah ngeracun nanti. Jadi model ulil absor nantinya. Nggak karuan begitu. Kalau lebih pinter itu sebetulnya keliru. Dulu disuruh pintar itu, akhirnya ngaco jadinya. Ya enggak? Akhirnya jadinya ngaco.